memang di lingkungan for that. artinya sok terdepan siapapun yang datang pertama ya dia itu yang benar tidak usah mempersilahkan atau karena gurunya mengat, masa saya berhubung kemudian di belakang saya ada guru saya tak video ya, ini nggak nggak begitu gak bisa ini bukan masalah pokoknya yang di depan ya datang awal ya di depan duluan ini ini karena apa berkaitan dengan amal yang amal tulisannya kaifa yublina al jadinya di ai yaknina alaihi wa ta'ala ai yaknina gawe ku saking kita apa mukila dino wa di atau iki al rupane al bayatu piro-piro be asaba aku kang itu iku mimpak kelwa dosa bukan dan nisbatake dan bantake Imam Al-Ghazali Imam Ghazali Rahimahullah Tetapi kalau dikatakan Al Ghazali itu terkadang adalah Al Ghazali guru besar Al Azhar yang karangannya juga banyak. Tapi biasanya nggak ada imamnya gitu. Langsung Al Ghazali gitu kan. Tapi kalau ada imam Ghazali jelas itu yang utama kitab yang umum atap tubuh kono kono pring sopo takuna ing yen to ana sapa sira tuhan yo malin akhir badani wa yusma alam yen to dirungu ing tingkah saking sira apa luka ucapan sira binal makul saking biro-biro ucapan ini kan sindiran kepada kita apakah boleh terus sugi ucapannya didengarkan ini kan pangkat derajat kan wa min nisa lan saking saben-saben wong wadon taro ningali sapa sira gagal. demen apakah ingin setiap orang wanita itu kemudian melihat dan menyenangi mencintai tasuru kang seneng sapa sira bihi kelawan kullu nisa wa min kulli rijali lan saking saben-saben wong lanang artinya kadzalika artinya ini tidak ada atau yang laki-laki apakah kamu ingin ketika setiap setelah berbuat ya apakah kamu ingin setiap orang laki-laki yang melihat kamu kemudian dia juga mencintai kamu jadi baik laki-laki maupun perempuan ini dijadikan sasaran wayati lantak kokasing ing sirokoku al gina kesugian watarola di sopos ing wong kang bahagia wabat tur berwibawa mukroman tur dan muliaake wakati romane tanah bandani watakfi lan lancung sapa kulaha ditatip ing saben-saben kedadean wa makrim lan minal akdai saking minal akda saking biro musuh jadi dia upaya mencari harta dunia kemudian ingin ucapannya didengarkan orang ingin setiap orang mencintai dia bahkan dia sampai menjadi orang yang kaya berbahagia dia terhormat atau bendanya banyak pasti pula Zatin wa makrin minal ada Semua makar rekayasa orang yang tidak senang itu nggak bisa menyentuh dia. Wa mankana, kana mantan saking wong kana kan kono. Sopo wong kuwali. Kuwasa. Fakul mau ngucap sira, ya anhu ya qadru ya ayyudu zat kanggo gesak ya qayyimu lan zat kanggo jumeneng alfan kelawan ping sewu milatan tur nyempurnake alamati layali ingatasi lumakune bilong nongi bilailin kelawan rino kelawan wengi wa nauna lil utawarino inna fi ma asat inna satamune fi ma ing dalam barang asat kang isaro sopa ingsun ilai maring ma iku murah isun iku murah isun murah isun kuli golim murake barang saben-saben barang kan larang artinya begini untuk semua itu kita nggak perlu repot-repot karena pada hakikatnya itu memang apa yang menentukan maka perbanyaklah membaca ya tadi ya siang dan malam dari suatu maka sesuatu yang sulit jadi mudah sesuatu yang tapi sesuatu jadi murah ketika betul-betul kita bisa membeli contohnya umpamanya HP itu maunya mahal tapi kalau bisa beli kita termasuk kategori murah sekalipun HP itu murah tapi kalau nggak bisa beli namanya yang mahal untuk itu di sini disarankan kalau ingin sesuatu yang mahal jadi murah yang gampang baca ya haji ya qayyum seribu dan seribu merupakan simbolik saja bahkan di sini dinyatakan siang dan malam di kitab Kemudian Imam Nawawi yang doa-doa itu apa itu? Al-Adkar ya, Kitab Al-Adkar Ini hadis ini lengkapnya Ya Hayyul Ya Qayyum Blok Matikat Astagfirullah Ya Hayyu Ya Qayyum Rahmatika astaghfir. Ya Hayyu Ya Qayyum Waizak yang maha hidup dan berdiri rahmatika dengan rasa, rasa kasih sayangmu astaghfir saya minta pertolongan Kalau dulu di desa-desa itu itu digabung dengan kata lain kemudian dipakai pujian ya haji ya qawi ya haji ya qawi rahmatika kami la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin biasanya dibaca-baca digabung dengan itu itu dua itu gabung jadi satu kemudian diwirid jadi doa itu pendidikan dari para ulama tanpa kita sadari kemudian sampai terpesam hanya saja sekarang ini di desa-desa kegularan orang-orang yang gak, gak senang wiritan, gak senang akhirnya hujan-hujan itu juga dia itu merupakan pendidikan yang ini merupakan pendidikan yang tanpa sadar ternyata efektif. Intinya apa? Kita ini pernah mengapalkan rukun iman. Tetapi apal rukun iman kenapa? Karena gelagat-gelagat itu sering dipakai. Alhamdulillah bila itu nggak pernah nggak pernah ngapal nyatanya dengan tiap hari pakai jadi apa lagi? Rukun Islam juga begitu ujian itu pendidikan yang sangat efektif di mana orang peserta didik itu tidak terasa tidak terasa dalam upaya untuk mencapai cita-cita tidak hanya sekedar berbuat doa itu penting sekali kenyataannya kita tidak bisa apa-apa kita pintar bukan kita sendiri yang menentukan kita menentukan tetapi kita pintar bukan kita sendiri yang menentukan itu Allah kalau kita sendiri yang menentukan ya mungkin Nabi bisa kita semuanya menyatanya KPU yang Nyatanya KPU kita dan KPU sudah sedikit tapi setelah itu luar biasa jadi manfaat ilmunya luar biasa itu menjadi pelajaran kita wal maqolatu al habiatu wa arba'una al makola kata maksud tak berusi. ibu pilar dan ketika Ida aroda lamun ngarepaki sopo Allah Gusti Allah bi'abdin engkau kenapa saya katakan diabdin karena aroda itu membutuhkan makhluk bi sedangkan diabdin itu berarti haknya ada bahasa ada maksudnya kan ila aroda lo abdan kan itu kan kemudian khairun jadi makhluk sani maka diabdin haknya boleh jadi dikatakan bahasa ada itu hanya muta'alifun saja menganggap aroda itu memiliki satu makul bila itu mengirong diaktif ya terserah terserah kita tapi yang jelas kalau menurut saya ini diaktif ini ada baknya dan zaidah sehingga ini balik maka dia ini pendekatannya juga pendekatan hati kotak hakikat juga pendekatan syariat pendekatan hak syariat pasti kita akan mengatakan begini kalau ada orang ini kaya dia berjuang berjuang dia kaya kalau ingin kita di sinamu tapi pendekatan hakikat dan seperti itu yang dilomba itu bukan kemudian kita melomba fisik mau kerja mau Jadi kalau pinter, kalau usah repot-repot, pinter jadi pinter menang. Hanya gitu. Nah, oleh karena dua pendekatan dan hakikat maupun saya harus kita lakukan. Yakin, ya tetap yakin, usaha tetap tetap kita kita lakukan. Seperti itu. Wajah ada lan gawe zuhud sapa Allah ing abdul di dunia enggak dunia lihat dulu artinya ketika dia tidak mendapatkan apa-apa rezeki sedapatnya dia sudah terima kona'ah wabas sorolan gawe ningali sopa aku ing abdu biuyu binafsi kelawan cacati awak diri jadi kalau orang itu dari dari logika logika dari bintang pertama dia tidak tamak dengan Islam. Yang ketiga, dia lebih mengerti tentang kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Yang terakhir, memenangi. Yang terakhir, memenangi. Rata-rata orang itu gampang untuk komentar perbuatan orang lain, pikiran orang lain daripada kita mengomentari kekurangan kita sendiri. Ketika dapat dikatakan, andai kata persoalan zaman saya katakan di terakhir pun nomor ini dan sesungguhnya juga aneh tapi yang terakhir ini karena sangat kental dengan kehidupan kita yang terakhir pokoknya harus ketemu dengan orang lain untuk berhubung ini wah untuk ini kontrolnya kok ini dicari kafe dibahas semuanya apalagi di dalam dunia politik namanya komentator semua komentar kalau dulu orang-orang itu berani mengomentari kiai sekarang kiai kiai mengomentari semuanya karena dunia global ya, seperti ini kan? Wal maqalatu saniyatu al arwal arbauna lan utawi maqalah kang kaping 40 an Rasulillah saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kubiba dan cinta ke ilaiya maring ingsun Min kum saking dunyo siro Ayat tegesi mahbubatiku Barang-barang kang den kang siro cinta Mimma saking barang baina samawati Antara ni biro-biro langit wal ardi lan bumi salah jadi saya ini juga maksudnya itu ya, saya ini juga mencintai sesuatu yang kamu cintai dalam apa dalam tiga hal Suri jiwa aktif, pengen aktif gue siapa yang berasal wangi-wangian Terusnya laki-laki perempuan wangi-wangian sangat dan itu memang selalu Rasul arojul dimana diperhatikan harus diperhatikan untuk orang wanita jangan sampai menimbulkan fitnah lebih baik orang-orang wanita itu minyak wanginya itu lebih banyak digunakan ketika di rumah atau ketika akan sholat kalau keluar bukan tidak boleh tapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita wangi-wangian itu itu justru bisa ini meningkatkan daya kerja saraf daya kerja saraf di samping memang secara magis para malaikat itu senang para malaikat itu senang tetapi secara ilmiah wangi-wangi itu meningkatkan sistem kerja saraf sering diberi wangi-wangian itu untuk memancing agar supaya pengembang saraf berpikirnya itu semakin cerdas semakin cerdas makanya anak kecil itu selalu diberi wangi-wangian tapi wangi-wanginya juga wangi enak ala anak kecil karena wangi-wanginya dia nggak apa-apa dipotong ini itu sumpah dipotong ini sumpah lihat sombong ini dipotong ini sumpah kira-kira malaikat malah gak ada bagaimana malaikat bisa mengamini doanya kalau dekat saja tidak itu penting hal seperti itu penting untuk kita perhatikan wanisa ulas wadon wa ju'ilat lan den dadekake apa kulo ayu penyedap mata isu fis solati dalam sholat di sholat itu bagi Rasul itu kulo ayu sesuatu yang sangat menyenangkan ini pertanyaan besar yang harus kita jawab tidak tidak perlu dijawab orang lain karena ini perasaan rasa sendiri masing-masing kita punya rasa apa yang saya rasakan tidak mungkin orang lain juga merasakan seperti saya dari orang itu karena apa kejadian yang bila di apa dialami yang saya bina Umar apa bina alih ya ketika kena panah kalau salah saat kena panah di punggungnya betapa sakitnya panah itu langsung kemudian sholat. Nah ini saya Abu Bakar terus Ketika itu yang pertama anal dulu ila Rasulullah. Ningali parsuriyati bukti Rasulullah. Itu senengnya. Nah, orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah bagaimana caranya dia merindukan Rasulullah sampai dia itu bermimpi kepada Rasulullah kenapa mimpi ketemu Rasulullah itu kota. Setan tidak berdaya untuk mengelabui soalnya nama. Makanya kita harus mendambakan, kita harus merindukan. Kalau orang kafir saja menyatakan bahwa orang terbaik, orang yang paling potensial di dunia ini nomor satu itu adalah Rasulullah. Nah kemudian amsak kita itu tenang-tenang saja. dia untuk Rasulullah. Itu idola kita. Jadi orang yang kita idolakan di dunia itu ya memang Rasulullah itu. Kalau Rasulullah dikatakan orang tampan, tampaknya bagaimana? Orang pintar-pintarnya bagaimana? Sampai menjadi pertanyaan yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah putus di pikiran kita. Sampai akhirnya itu kita ketok-ketok terus bingung sampai bermimpi. Kalau sudah seperti itu hati kota. Hanya kita bukan dalam artian kehilangan yang paling menyenangkan melihat wajah Rasulullah kalau kita kalau nggak ketemu Rasulullah ya bagaimana caranya bisa melihat dalam mimpi itu caranya gitu wa ubbiba ilaiya wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu wa infaqu mali lan nafaqu wa kibun ala Rasulillah Istilahi Yang Rasulullah SAW Artinya masuk ke atas ini. Wa antakuna ibnati Wa antakuna lalian to'on sopa ibnati Putri ingsun Sayyidina Isa Sayyidina Isa Itu tahta orang-orang soleh. Kenapa? Rasulullah itu orang yang sesuatu kebiasaan sehingga itu tangan-tangan digambarkan, diimpikan bisa dilakukan dan akhirnya jadi kenyataan. Coba teman coba bayangkan kalau ada orang wanita orangnya itu solehah, untuk kita kemudian rapi begini orang itu akan membayangkan apa mungkin? Sangat-sangat mungkin kata siapa begitu? Banyak itu dorongan seperti itu. Sangat banyak sekali. Dan sebaliknya juga seperti itu. Karena kan dulunya kan di lautan. Maka tiap hari pada akhirnya yang namanya orang laki-laki tadi itu, yang orang miskin tadi, seluruh orang turun. Tiap hari. Ya kan yang gak dapat, seluruh segoro boleh kutiannya juga dapat dapat. Dan tiap hari tapi dilakukan terus gak jelas-jelas. Gak jelas-jelas. Sampai dia putus tiap hari hanya mencari itu dengan kegiatan dia tunjukkan. Suatu saat dia itu terkapar bermimpi terdapat jam lalu gue nggak kuat nggak kuat katakan itu semampu tahu-tahu secara sadar itu ada di di, di, di apa di capungnya belum ada mutiara yang mutiara itu mutiara yang di dalam kita laut itu satu bomba itu perjuangan secara fisik yang dilakukan orang sekalipun dalam saya punya kitab ini sama kafir dulunya cuma karena kita kita tahu tahu kata kita kita tahu gitu ini ya bacanya nggak kesel gitu gila tapi salah satunya ada seperti itu jadi antara usaha keras dan doa itu jangan kemudian kepingin jadi orang pintar usaha keras doa enggak enggak pernah aku sebaliknya mencari yang kuat. kita ngomong doa itu sebenarnya kita pintar serba yang poso nek kandung bicara karo poso lagi sinau nek poso pinter lah yo lakono kuwi lha yen sampe kuwan sapa pun sebedulo dua-duanya Yang keyakinannya sudah dipasang Usaha kerasnya juga dilakukan Hak nah, sendiri Rasulullah itu memiliki spesifikasi kemudian Sayyidina kita Bakar memiliki spesifikasi kemudian kita Umar juga memiliki spesifikasi Hubbiba iya wa hubbiba ilayya minat dunia rasul dan cintai dan demeni saking dunia temu al amru suijiku al amru bil ma'ruf Namun Sayyidina Abu Bakar performanya kan perang, tegas, orang yang menegakkan agama tanpa pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Jadi memang tegas keras Sayyidina Abu Bakar. Aman mau. Bahkan suatu saat kan Sayyidina Abu Bakar itu ketika jadi pemimpin, jadi jadi presiden, itu kan malam hari kan keliling ke rakyatnya, keliling di rakyat. tentang di suatu ada suatu daerah di mana ada rumah ada rumah gubuk rumahnya orang miskin tetapi itu ada anak kecil yang menangis terus-terusan ada anak yang menangis terus-terusan tidak berhenti berhenti tetapi di dapurnya itu ada semacam penanak sesuatu rodok-rodok-rodok akhirnya saya kita Abu Bakar ketok ada apa bu dan sebagainya seperti belum apa-apa orang wanita tadi itu langsung mencari mati Khalifah bagaimana Khalifah ini golip dan sebagainya dia nabi kerajaan tetapi masyarakatnya ini anak saya ini tetap nggak makan berlari-lari pada waktu itulah maka sahabat yang lain menyatakan para ayatnya itu menyatakan saya bantu ya Rasulullah kita ini rata-rata masih awal waktu saja ya? Dari bukannya sulit kalau pemerintahkan iya pengajian di mana-mana juga tetapi siapa yang bisa membubarkan atau berujian bukan membubarkan tidak ada yang berani kalau amat malam oke okay. dan itu aja sudah diklaim ilmunya manfaat begitu padahal itu aja baru inti ilmu baru menyebarkan yang namanya ilmu manfaat itu ya ilmu yang ketika dia itu punya uang ya fokus bagian ke ilmu punya manfaat sesuai dengan ilmunya. Banyak al-alim man amila yang namanya orang alim itu orang yang beramal dengan ilmunya tidak hanya sekedar menyerahkan apa itu transfer knowledge dan sekedar itu tidak hanya sekedar menularkan ilmu saya ngajar seperti ini apa ini merupakan indikator manfaat Mungkin dia tapi sedikit. Mungkin dia sedikit, tapi komponen-komponen yang lain belum tentu. Zul itu dia dia realisasinya apa? Ya. Kan di sini katakan Zul di dunia realisasinya Zul itu apa? kita pun katakan manfaat. Karena definisinya al-alim manfaatnya diri orang yang beramal berbuat sesuai dengan ilmunya bukan hanya sekedar saya tadi katakan sekarang ini orang bertambah ilmu bahwa kalau tidur sudah mengklaim dirinya itu punya manfaat padahal sekarang itu aja bangunnya kecil itu pun kalau niatannya juga yang lain-lain kalau niatannya yang lain-lain ya dia apa itu oh sekarang itu sudah industrialisasi agama sudah sekian banyak sekian merajalela sekarang kalau di Jakarta itu kitab rahasia umum pengajian itu alal akol ya asroh miliun alal akol dan itu sudah biasa bahkan ratusan ratusan juta langsung dan itu memang tarik ya kita tidak tidak sampai terprosok ke sana ya tidak akan melihat itu semuanya biar tidak membuat kita salah yang jelas kalau inti intisarul ilmi dakwah ceramah kesana sana kemari itu bukan satu-satunya indikator ilmu manfaat bukan satu-satunya itu iya indikator ilmu manfaat tetapi hampir kecil saja itu indikator yang lain itu masih banyak diantaranya melakukan sesuai sesuai dengan apa maksud ilmu itu di, disampaikan maka di kitab Al-Kibrul Amal itu ada mengatakan dikatakan ada orang yang ketika menyampaikan ilmu kemudian dia itu sibuk bagaimana caranya orang lain itu bisa tertawa, bisa senang sehingga dia itu bisa menerima apa yang disampaikan. Itu saja sudah berpaling pada ilmunya. Karena dia bisa ikhlas menyampaikan ilmu itu, tetapi sibuk bagaimana orang menerima, sibuk bagaimana berpikir Wong bisa senang, bisa diguyur dan sebagainya Ya memang ada tingkatan-tingkatan memang sulit ya seperti itu. Tapi paling tidak itu menjadi bahan pertimbangan bagi kita sekalian. Dimana yang namanya ilmu manfaat itu tidak sekedar ilmu salur ilmi. Di sini saya tidak Abu Bakar selain amal ma'ruf tapi juga nabi mungkar. Coba ketika Rasulullah itu bapak sehingga Umar itu orang yang paling gak percaya siapa yang mengatakan Rasul wafat akan dipenggal kepalanya jadi betul-betul yang bukan itu luar biasa garang betul. sampai Rasulullah itu kan pernah berdoa ya Allah tegakkanlah Islam ini dengan maksudnya salah satu dari Umar dua Umar masuk Islam ya, karena dua Umar luar biasa tapi dengan maksudnya saya bina Umar ini kemudian dakwah tidak sedikit cerita, tapi harus terang-terangan. Kemudian wasau wasaumu al kholaku pakaian yang sudah rusak usang dicintai harus dilakukan. Kalau kita kan enggak, kita ini mengatakan senang pakaian rusak, tapi pakaian yang diusang-usangkan. Contohnya apa? Levis di sumir-sumir kan itu kan. atas jempolnya itu di kusuri sampai kelihatan awalnya kan gitu kan itu bukan itu yang dimaksud itu mahal itu kan mahal pun datang pesan tapi kan mahal kalau nggak bisa ya di matahari ya ada pakaian-pakaian yang begitu kaya rusak ternyata mahal sekali harganya hanya dulu buat model seperti itu model nipis Bifat kata ini kelapan empat alur hok lan lam ayat kekesi Alba, kekesi susah global Ruya dari bataki anau kelakuan iku kana kono bi iku jubah jubahi ing dalam jubai Sayyidina Muhammad arba a asrota utawi 14 apa nih riba bilang, jahitan tembelani tembelani Taman wani saya bilang nih ya akan berarti saya yakin gak wani Pak yakin gak? Saya aja gak berani Gak berani, terang-terang gak berani Tapi saya bilang Umar 14 tembelan Luar biasa Memang nggak tahu dan itu memang dicintai yang dicintai seperti itu karena apa mikir waktu audit mikir waktu hisap dan di kitab apa itu di mana tempat yang bisa juga nggak ada makanya pada waktu itu ada di daerah sana itu ketika akan bangun musola kan dimusuhi oleh orang desa sana Wong itu masjid itu saya tahu sejarahnya sejarahnya di apa diberi bantuan oleh pemerintah untuk untuk olahraga kelabui seperti itu gitu. bahkan anak ngaji itu dilempari saya tahu sendiri saya menginap di dalam di dalam jadi ngaji yang sekian jauhnya itu kadang-kadang sampai dua tiga kilo malam hari hujan-hujan nggak punya parit yang dipakai itu kan jauh salah dan kisah kita melihat sendiri dengan mata sendiri kita kan nggak mau ya kan paling bodoh wajah nasi guru masih luar biasa kalau hambatan mari kita sendiri jadi hambatan kalau saya menyebabkan suatu Kurian memberikan pakaian orang yang telanjang waktu al Quran dan membaca Quran Ruya dari wakilnya Anusat pemenis Sayyidina Usman iku khotama ngatamake al-Quran al-Quran di rokaat ini dan rokaat nilai dan bukti dan siapa kamu? Sewengi rong rokaat khatam Quran. Berarti sak rokaat kan sak khatam setelah 15 juz. Kita Malang ini orang Al-Quran ada dua dan itu bunda semuanya kan? sampai patah Tapi mau dulu, yang cepat. Kok kalau pada saat kalian cepat ingin ya, tadi di lihat bukan ke mudah pulau. Sampai saya menjadi apa? Menjadi imam, menjadi takmir pun saya nggak mau jadi imam taraweh. Tapi kalau imsak sembilan baru selesai orang-orang kan tak jam dia selesai orang paling itu sampai kok jam ya memang konsumsinya beliaunya itu memang sudah orang yang takut kuat itu pun saya juga nggak kuat kalau itu tapi paling tidak karena teman gitu ya tidak karena teman sampai soal kita saya dibaca kan sejarah orang-orang taraweh kan langsung kan

Mojo Quran Cuma ya memang begini Jangan dibayangkan Quran itu semua kecepatan ya tidak juga Sokoni Tapi begini ya saya juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang betul-betul anti kemudian cepat kadang menyalahkan tapi kalau orang-orang awam kemudian cepat itu sangat disayangkan kalau ahli kemudian cepat tidak ada persoalan karena di Malang itu ada seorang kiai orang Pakistan India orangnya tentara namanya Kiai Doza itu Quran nah, Quran itu hatam tak hataman itu jangan setengah hatam loh jangan sembarang hatam karena beli itu apa sehalaman itu apa jadi kalau nyemak orang nyemak kata itu harus diri gini kok jadi gini kok jadi punya jajal betul-betul luar biasa Pokoknya dulu itu pernah beliau cerita di Malang ini pernah dikatakan oleh orang Surabaya katanya bahwa di Malang tidak ada orang yang bisa baca Quran. Akhirnya dibuktikan ada yang paling cepat, ada yang sederhana, dan ada yang paling lambat. Dan saya tahu orangnya semuanya. Yang paling cepat yaitu orang yang dosa. Kemudian yang paling lambat, kiai Sabudi empat dan sekarang masih ada mudah-mudahan apa itu untuk Quran yang ketiga yang paling sedang yang mustahil yang juga baru tiga dua tahun itu bagus-bagus Qurannya tapi dulu dibuktikan dengan catatan yang nyemak Quran yang nyemak harus orang yang ngabal Quran kalau nggak bisa kan kita lagi kita banyak kesempatan saya ketahui sebelah dulu saya masih kecil masih ya kan kecil masih kalau bahasa Nabi saya al aliyah kenapa terjadi seperti itu dan saya tahu dengan tahu dari orang yang sendiri dari tiap dosa sendiri di itu karena saya sering sebenarnya yang nyantri kepada beliau cuma bukan nyantri tetap kesadarannya enggak ngaji di mana mana saya kalau di pergosengan dan nanti saya selalu ikut pada waktu itu ada pencerita itu jadi bukan dalam arti orang yang belajar Quran cepat sudah salah enggak tadi ya silakan. Tapi kalau nggak pernah ngaji makoridul huruf, nggak pernah ngaji sifat huruf, nggak pernah ngaji tajwid, kemudian terpecah alamat rusak. Karena apa? Quran itu sedikit salah saja, ya beda maknanya. Coba, apalah yang dulu ngaji lalu beri ini waktu? Artinya apa? Ketika dibaca ini waktu? apakah mereka tidak melihat apalah yang dengan diberi kepada ibu kepada onta kaifah itu bagaimana dia itu diciptakan tetapi kamu bacanya kaifah itu apa artinya bagaimana dipukul kan tidak mungkin lah aku dipukul hanya gara-gara kok dengan kulikot dengan kulikot kan sedikit saja kulikot dengan kok dengan morok dengan kulikot dengan halus beda nah, ini yang ketika nanti nantinya besar kuning besar jawa nadinya besar ya. ini itu betul-betul di memenuhi karena dampaknya ke sana memenuhi ditemani yang selesai biar kita memiliki ilmu yang komprehensif ngajinya bisa kita pintar berani bener Ya, makola aliyun Moga nanti wallah alam Alhamdulillah وأن تجعل لنا من أمرنا ما بينهم وبين اللهم علمنا